Dalam aplikasi Gojek ada layanan GoFood. Misal kita ingin membeli nasi goreng, GoFood akan membelikan kita nasi goreng. Uang ditalangi GoFood. Kemudian kita kita bayar, kemudian kita bayar ketika nasi goreng di, diantar ke rumah plus uang jasa. Iya, kalau itu semata-mata jasa boleh. Sama kayak antum minta tolong orang um, memberikan sebuah barang, antum bayar uangnya plus jasa untuk dia. Labas. Tapi ketika antum deposit kepada dianya, anda dapat potongan harga dari situ, itu merupakan karadun jarodafan, antum mendapatkan keuntungan dari e, deposit tadi. Itu yang diperbolehkan para pemilik. Yang ketika sifatnya adalah e, manual atau nggak ada deposit, nggak ada masalah para pemilik. <clears throat> Dan ya harus ekstra hati-hati ya, karena banyak pemesan-pemesan yang hantu artinya nggak jelas gitu loh setelah tahu-tahu udah dibelikan nggak ada orangnya atau tahu-tahu fatal nah, ini pusing gini grupnya ya Allah nusta. wallahu alam bissawab